Dan semoga kita benar-benar melalui Ramadan ini atau menjalani Ramadan ini dengan sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan Imanan wahtisaban Atas dorongan iman Atas dasar iman Iman bahwa puasa ini wajib Iman bahwa puasa inilah perintah dari Allah Ta'ala Wahtisaban Dan mengharap pahala Dari Allah Ta'ala Bukan karena Ingin dipuji atau kepentingan-kepentingan dunia atau yang lainnya. Namun semata-mata imanan wahtisaban maka Nabi mengatakan ghufira ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dia untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin sekalian, sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema akidah. Pada pertemuan yang terakhir kemarin kita telah menyampaikan mukaddimah bahwa generasi terbaik adalah generasi atau tiga generasi pertama umat ini. Mereka adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian murid-muridnya yaitu para tabi'in dan murid-muridnya lagi yaitu para tabi'ut tabi'in generasi setelah tabi'in mereka lah yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mereka lah generasi terbaik mereka lah yang dengan tegas Allah katakan radhiyallahu anhum wa an Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah taala sehingga cara beragama mereka iman mereka, akidah mereka, tauhid mereka, cara beribadahnya mereka, akhlak mereka itu diridhoi oleh Allah Taala. Sehingga sangat mudah bagi kita untuk menemukan tauladan, untuk menemukan pegangan, untuk mendapatkan acuan dalam beragama. Siapa generasi terbaik? generasi yang sudah diridhai oleh Allah taala generasi yang telah Allah katakan radhiyallahu anhum Allah ridha kepada mereka karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah wasiatnya yang mana sudah kita baca sebagian wa'adana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau'idha balighah Zarafat minhal uyun Wawajilat minhal qulub Suatu hari Nabi menyampaikan nasihat kepada kami Dengan nasihat yang sangat mendalam Sehingga tak terasa air mata ini mengalir Dan bergetar hati ini Fakulna ya Rasulullah Innaha maw'idhatun muwaddi' Fa'ausina Maka sahabat yang hadir ketika itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini kami merasa ini sebagai nasihat perpisahan." Sangat mendalam nasihat yang kau sampaikan, sangat menyentuh. Maka di kesempatan hari kali ini, fa'ausina beri kami wasiat ya Rasul. Sebenarnya kita tahu bahwa wasiat itu adalah perkara penting yang disampaikan oleh orang yang hendak berpisah dengan kita. Itu wasiat. Orang yang tidak meninggal biasanya meninggalkan wasiat. Nah, ini harus dijalankan. Karena itu apa? Peninggalan penting. Jangan sampai dilanggar. Ini harus diamalkan, harus dijalankan. Kalau itu harta harus dibagikan. Ya. Karena Kalau itu nasihat harus dijalankan. Ini wasiat. Maka sahabat minta wasiat ini. <coughs> Sebuah nasihat yang sangat ditekankan oleh orang yang hendak berpisah. Fa'ausina maka berilah kami wasiat ya Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ kata beliau setelah para sahabat meminta fa'ausina Beri kami wasiat ya Rasulullah. Maka beliau katakan, usikum. Saya wasiatkan kepada kalian bitaqwallah agar kalian bertakwa kepada Allah. Wasiat penting. Wasiat al-awwalin wal akhirin. Wasiat yang disampaikan kepada generasi terdahulu dan disampaikan kepada generasi yang terakhir yakni setiap generasi setiap orang setiap kelompok dimanapun kapanpun selalu diberikan wasiat ini usikum Allah, wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah wasam'i wat ta'ah yang kedua Aku wasiatkan untuk kalian senantiasa berpegang pada prinsip mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyi. Pemimpin yang gak disukai. Bahkan seorang pemimpin yang mungkin gak, berha- gak pantas jadi pemimpin. Budak jadi pemimpin. Gak pantas dan gak boleh dalam agama. Tapi kalau seandainya dia tampil jadi pemimpin yang sah, maka wajib mendengar dan taat. Meskipun kalian gak suka pada pimpinan itu. Meskipun kalian memandang pimpinan itu seorang yang gak becus, seorang yang bodoh, seorang yang ini dan itu, tetap kalian mendengar dan taat. Yang dalam riwayat lain, fi man syadina wa makrahina dan kondisi kami semangat karena kebetulan kebijakan-kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan-kepentingannya atau sebaliknya wa makrahina ketika kami gak suka karena peraturan-peraturan pemerintah kebijakan-kebijakan pemerintah bertabrakan dengan kepentingan dia tetap dalam dua kondisi ini mansyatina wa makrahina kondisi semangat maupun benci wajib taat kepada pemerintah muslim wa in ta'ammara alaikum abdun habashi tentunya dalam perkara-perkara yang ma'ruf ya alal mar'il muslim as-sam' wa ta'ah illa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa ta'ah atas setiap pribadi muslim wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya kecuali kalau dia diperintah untuk bermaksiat. Ya. Maka ketika itu fala sam'a wala Tidak ada kewajiban mendengar dan taat. ini terhadap perintah maksiat itu. Ya. Diperintahkan misalnya naudzubillah setiap orang, setiap pegawai wajib bawa minuman khamer misalnya. Ini perintah apa? perintah maksiat. Tidak boleh kita jalankan maksiat. Ya. Tapi peraturan-peraturan yang lain tetap kita taati. Hari ini muslimin semuanya nggak boleh puasa. Nggak boleh kita jalankan perintah Ya. Selama perintah itu adalah perintah yang ma'ruf, perintah yang baik. Ketika perintah itu maksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat. Perintah mana yang enggak ditaati? Perintah maksiat itu saja. Perintah-perintah yang lainnya tetap ditaati. Hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah, ini wasiat Nabi. Prinsip ini telah diajarkan oleh beliau sebelum-sebelumnya. Sudah disampaikan oleh beliau sebelum-sebelumnya. Nah, ketika beliau dimintai wasiat, maka prinsip ini yang beliau sampaikan menunjukkan apa prinsip ini atau akidah ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. inilah prinsip seorang muslim inilah akidah seorang muslim yaitu wajib mendengar dan taat kepada pemerintah muslim nah ketika hal ini dilanggar Ketika hal ini tidak lagi dijalankan, maka muncul penyimpangan. Ya. Muncul penyimpangan, muncul kesesatan, muncul kekacauan di tengah-tengah muslimin. Ya. Ketika muncul sebagian kaum yang sudah mulai mencampakkan wasiat ini, tidak lagi menghargai pemerintah muslim, tidak lagi mengindahkan prinsip mendengar dan taat kepada pemerintah muslim bahkan berani mengkritik pemerintah ya pemerintah ada kesalahannya namun kita wajib menghargai mereka kita memiliki prinsip mendengar dan taat apabila mengkritik ada caranya tidak kemudian di hadapan khalayak umum ketika ini dilanggar muncul penyimpangan, muncul kesesatan, muncul kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Ketika ada yang berontak kepada pemerintah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pemimpin terbaik. Pimpinan terbaik saat itu. Dari generasi terbaik dinyatakan salah, dinyatakan jelek, dinyatakan kurang, dinyatakan ini dan itu protes. Memberontak. Tidak lagi menjalankan prinsip mendengar dan taat kepada pemerintah Utsman bin Affan. Padahal siapa? Sebutkan pemimpin yang lebih baik daripada Utsman bin Affan, bin Affan setelah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Siapa? Utsman bin Affan terbaik saat itu. Kemudian ganti khalifah berikutnya Ali bin Abi Thalib muncul lagi orang-orang yang menentang yang kemudian mereka dikenal sebagai kaum khawarij timbul kekacauan para sahabat tetap pada prinsip mendengar dan taat sebagaimana wasiat Nabi alaihi salatu wassalam namun kelompok ini muncul ketika para sahabat masih ada namun mereka tidak mau mengikuti jejak para sahabat tidak mau berpegang dengan prinsip yang dipegang oleh para sahabat dengan keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan selain hukum Allah mereka tidak lagi mendengar keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Keluar dari pemerintah Ali bin Abi Thalib, yakni memberontak. Maka didatangi oleh sahabat Abdullah bin Abbas untuk menyadarkan mereka. Untuk menyadarkan mereka. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, "Aku lihat kalian di tengah-tengah kalian tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi." Sallallahu alaihi wasallam Padahal sahabat masih ada Sahabat masih hidup dan jumlah mereka masih banyak Tidak ada satu pun di tengah-tengah kalian Sahabat Nabi Yang mendukung kalian Berjalan bersama kalian Membenarkan paham kalian Tidak ada Kenapa sahabat imam Abbas menyebutkan ini? Untuk membuktikan bahwa kalian di atas cara, di atas jalan yang menyimpang. Buktinya apa? Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang mendukung kalian. karena sahabat Nabi masih banyak. Masih ada Ali bin Abi Thalib, masih ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Eh. Masih ada Amr bin Al-As, Abu Musa Al-Ash'ari, Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri dan sejumlah sahabat lainnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Az-Zubair, nama-nama besar sahabat. Tidak satu pun dari mereka yang berjalan bersama Khawarij. Hadirin sekalian, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Maka apa ujung dari penyimpangan ini? Pertumpahan darah pemberontakan kepada pemerintah. <clears throat> Para hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah. Inilah kaum Khawarij yang akidah mereka, prinsip mereka memunculkan apa? Apa yang dikenal sebagai al-irhab, teror dalam bahasa kita. Ya. Dari sini. <clears throat> Alhamdulillah. Hadi Korbannya siapa? Kaum muslimin. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu yaqtuluna ahl Islam, wa yadauna ahlul awthan, membunuhi kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah. Maka penyimpangan yang terjadi ketika prinsip Nabi dilanggar terjadi kekacauan yang besar. Maka prinsip ini takwa Allah wasam'u ta'a bagian dari akidah yang wajib kita pegang. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Fa innahu man ya'ish minkum sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak perselisihan sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Akibat tidak lagi mengindahkan wajangan-wajangan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kata Nabi, beliau beritakan kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kemudian Rasul baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Tidak ingin umatnya terjatuh dalam kesulitan. Terasa berat bagi beliau apabila umatnya mengalami kesulitan. Maka beliau ketika memberitakan hal ini, beliau tidak biarkan begitu saja. Ketika beliau sebutkan problem, maka beliau sebutkan jalan keluarnya. Maka kata beliau, fa'alaikum bisunnati. Menghadapi kondisi seperti itu, perselisihan yang sangat banyak, maka Nabi sebutkan solusinya. Bukan mentolerir perselisihan tadi, bukan ya sudahlah kita uh, hidup bersama, kita bekerja sama, kita hargai perbedaan, enggak. Ketika menghadapi perselisihan-perselisihan itu, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian untuk kembali kepada sunnahku. Wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan berpegang kembali kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin sepeninggalku. Siapa mereka Khulafaur Rasidin? Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ikuti sunnah mereka karena mereka adalah orang yang paling mengerti tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sehingga sunnah mereka tidak akan keluar dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al mahdiyin min ba'di. Pegang. Kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan hidayah sepeninggal Kalian tamassaku biha pegang teguh sunnah ini wa abdu 'alaiha bin nawajid dan gigitlah dengan gigi geraham kalian jangan dilepas pegang erat-erat kokoh jangan tinggalkan sunnah ini para hadirin sekalian beliau tidak hanya mengatakan sunnahku tapi juga sunnah para khulafa ar-rasyidin yang dalam hadis lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberitakan berbagai perselisihan dan perpecahan yang terjadi di umat ini, beliau ditanya siapa yang selamat ya Rasulullah, maka beliau sebutkan ma ana alaihi yaum wa ashabi. Mereka yang berjalan di atas prinsipku pada hari ini dan prinsip para sahabatku. Beliau tidak hanya mengatakan prinsipku, tapi juga prinsip para sahabatku. Artinya apa? Rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap akidahnya sahabat Rasul. Kalau tadi sunnah khulafa Rasidin sekarang Rasul mengatakan apa? Ma ana alaihi yaum wa ashabi. Aku dan para sahabatku hari ini. Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga hadirin sekalian, perlu kita belajar, perlu kita mempelajari apa itu akidahnya sahabat. Perlu kita kembali kepada cara beragama mereka, cara amaliah mereka terhadap agama ini. Kenapa? Karena Rasul menyebutkan tidak hanya menyebutkan ma'ana alaihi al saja, tapi juga wa ashabi dan para sahabat. Makanya para kata al Malik, la yasluh آخر هذه الأمة ummah illa bima saluh alaihi awwaluha. Illa bima saluh bihi Generasi akhir umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang telah menjadi baik dengannya generasi awalnya. Generasi sahabat. Dengan apa mereka menjadi baik? Dengan itulah, dengan itu pula lah generasi terakhirnya akan menjadi baik. Apabila generasi terakhir ini mau berjalan seperti prinsipnya sahabat, seperti akidahnya sahabat, maka generasi akhir ini akan menjadi baik pula. Akan menjadi baik pula. Maka inilah rujukan kita dalam mempelajari akidah. Inilah acuan kita di dalam mempelajari akidah yaitu kita kembali kepada prinsip Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai as-salaf. Aqidatus salaf. <clears throat> Di kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan sebuah salah satu contoh bagaimana pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sahabatnya. Yang hendaknya pengajaran ini kita jadikan pegangan, pengajaran ini kita jadikan prinsip. Karena beliau sedang mengajarkan sebuah prinsip, sebuah akidah yaitu apa yang beliau ajarkan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang Abdullah bin Abbas ini sahabat beliau sekaligus ibnu ammihi saudara misan beliau anak paman beliau saudara sepupu saudara misan Abdullah bin Abbas karena Abbas ayahnya adalah paman Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Al-Abbas itu paman pamannya Nabi. Memiliki putra yang bernama Abdullah ini. Maka Abdullah bin Abbas adalah saudara sepupunya Nabi. Dia adalah saudara sepupu sekaligus sahabat Nabi. Yang dikenal dengan julukan Turjumanul Quran karena keahlian dan kepandaian beliau, keilmuan beliau dalam bidang tafsir. Maka kata beliau, "Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Satu hari aku di belakang Nabi, di bonceng, di belakangnya Nabi. Menaiki kendaraan beliau. Kata beliau, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai gula, wahai anak muda Karena sahabat Abdullah bin Abbas saat itu masih berusia muda Dia panggil, ya gula, wahai anak muda Inni u'allimuka kalimat Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata Nggak banyak <clears throat> Iya, karena memang kesempatan sangat singkat Di kesempatan beliau sedang membonceng sahabat Abdullah bin Abbas ini Bukan seperti ini pertemuan yang gini enggak. Tapi kesempatan tadi. Di kesempatan yang seperti ini beliau tidak sia-siakan untuk menjadikan itu sebagai sarana untuk menyampaikan pengajaran, untuk menyampaikan taklim. Maka kata beliau, "Ya ulam, ini alimuka, aku akan ajarkan kepadamu kalimat beberapa kata." menunjukkan perhatian Nabi alaihi salatu wasalam kepada umat. Terkhusus perhatian beliau terhadap at-ta'lim, pengajaran. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata. Apa itu? Kata beliau, "Ihfazillah yahfazka." Ihfazillah tajidhu tujahak Ida sa'alta fas'alillah wa ida ista'anta fasta'in billah. Wahai anak muda, ya, Ihfadillah jagalah Allah. Ihfazka, niscaya Allah akan menjaga Apa menjaga Allah? Bagaimana menjaga Allah? ihfazillah jagalah Allah yakni jagalah agama Allah jagalah perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya jagalah hudud Allah batas-batas Allah bagaimana menjaga perintah setiap ada perintah jaga ya ini dengan cara segera melaksanakannya. Setiap ada larangan, jaga larangan Allah itu. Bagaimana caranya? Segera jauhi larangan itu. Berhentilah di batas Allah, batas-batas yang sudah Allah tetapkan fi hududillah. Jangan kau lampaui. Jaga ini. Ada panggilan sholat segera laksanakan. Ada larangan Allah, larangan dari ini dan itu, jauhi. Jaga agama Allah ini. Ada sesuatu yang haram meskipun baik itu dilihat orang maupun tidak dilihat orang billah jagalah agama Allah ini yahfazka niscaya Allah akan menjagamu Allah akan jaga fisikmu ya. Allah akan jaga imanmu Allah akan lindungi imanmu bahkan akan Allah jaga dirimu dan keluargamu juga Sampai di sini kajian kita karena sudah masuk waktu maghrib. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.